Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil masih sambungan daripada syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih mengenai nah barakallahu fikum penjelasan terhadap matan Al-Baiquniyah yaitu ucapan imam Al-Baiquni wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa ma li tabi'in al-maqtu'. dan apa-apa yang disandarkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun penetapan maupun sifat maka itu adalah marfu' adapun yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah maqtu' adapun yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf nah sekarang kita akan lanjutkan halaman yang ke-34 Nah, barakallahu fikum kata beliau di situ, qala asy syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi wa inna masumiya al-marfu' marfu'an. Kenapa Hadis marfu ini dinamakan marfu kenapa? Lirtifa'i martabatihi. Lirtifa'i martabatihi karena tingginya kedudukannya. Kenapa kok bisa tinggi? Li'anna sanada ghayatuhu an-nabi sallallahu Karena sanadnya itu, paham ya? Naam. Eh, rangkaian perawinya itu puncaknya sampai kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Paham itu ya? Li'anna sanada Nah, sanad itu kan rangkaian rangkaian apa? Rangkaian para perawi yang bisa mengantarkan ke matan itu, sanad itu. Nah, paham ya? Silsilatul rijal al muslimatu ilal matan. Apa itu? Rangkaian para rijal hadis atau para perawi yang bisa mengantarkan kepada matan. Nah, ini sampai mana silsilahnya? Sampai kepada Rasulullah ini marfu namanya. Fa inna hadza arfa' ma yakunu martabatan. Maka ini lebih tinggi eh, dari sisi kedudukannya. Paham ya? Nah, itu marfu. Wa amma ma udhifa ila Allah taala min al-hadis fa innahu yusamma al-hadithul qudsi. Ya, ini beda lagi. Lebih tinggi lagi yang ini. Adapun nam apa-apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala min al-hadis berupa ucapan atau hadis, fa innahu yusamma maka hal tersebut atau hadis tersebut dinamakan dengan al-hadithul qudsi. Apa itu ya? Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang memang disandarkan kepada Allah taala. Qala Allah taala. Qala azza wa jalla fi ma yarbihi fi ma an nabi an rabbih azza wajal. Paham ya? Sama seperti itu. Nah, Awil hadits ilahi dinamakan hadits qudsi atau al hadits al ilahi, awil hadits rabbani atau dinamakan hadits rabbani. Tiga penamaan ya sama aja ya. Al haditsul qudsi nama lainnya al hadits rabbani atau al hadits al ilahi. Kenapa kok dinamakan hadits qudsi? Li'anna muntahahu ila rabbil alamin. Dikarenakan habisnya sanad tersebut Naam sampai kepada Rabb semesta alam ini. Wal marfu' muntahau dan Nabi. Sedangkan marfu' itu sanadnya habis sampai mana? Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lebih tinggi mana berarti? Yang jelas hadis qudsi. Karena Allah Subhanahu wa taala menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukilkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Contohnya misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqulullah yaqulullah tabaraka wa taala a'dadtu lil ibadi salihin. Ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Rawahu Muslim itu. Paham tidak? Ya? tahun alaih. Artinya apa artinya? Itu kan ada lafaz apa? Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis tersebut. Berarti hadis apa namanya? Qudsi. Contoh lain juga banyak di antara hadisnya Dar Jundub bin Junadah, Rawahu Muslim itu. Fima yarwihi fima yarwi Rabbi azza wa jalla ya ibadi, ya kan? Innakum tukhfi'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Itu hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Kemudian contoh lain juga ada lagi hadis qudsi. Nah, Nabi Hurairah rawahu Muslim juga. Ana aghna syuraka'i 'an syirki. Man 'amila 'amalan man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan kemudian dia dia berbuat kesyirikan di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu hadis apa? Qudsi juga. Hadis Al-Qudsi. Naam. Wa qalu wa man tabi'in wal maqtu'u, eh, lanjutannya, ada ucapan Al-Imam Al-Baiquni wa man tabi'in huwal maqtu'u wa hadha huwal qismu sabi'. Ini pembagian yang ketujuh. Hadis maqtu', tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Pembagian yang berapa? Yang ketujuh. Yang pertama apa? Sahih. Yang kedua apa? Hasan. Yang ketiga apa? Dhaif. Yang keempat apa? Hmm? Oh, maudu. Maudu. Benar enggak? Maudu benar enggak? Atau marfu? Hmm? Marfu ya? Marfu atau maudu? Yang, yang jelas ini yang yang ketujuh ini. Yang ketujuh. Kemarin, yang keenam. Nah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Ya, pembagian yang keempat dan kelima itu marfu sama makto, ya kan? Nah, kemudian eh barakallahu fikum eh? Yang keempat apa yang keempat dan kelima itu adalah apa? Adalah marfu sama makto. Yang keenam apa berarti? Yang yang ke, yang ke yang keenam ya? Mauquf atau bukan? Nah, mauquf kemudian yang ke itu yang ke enam maupun kemudian yang ketujuh yang ketujuh adalah marfu'. Soalnya enggak urut ini, kalau diurutkan mungkin enggak seperti itu. Enggak urut ini namanya. enam Jadi sahih, dhaif, eh, sahih, hasan, dhaif, kemudian apa? makto marfu', makto kemudian mauquf, kemudian apa itu? Qudsiyah. Kutsi lain atau tambah tersendiri ya mungkin. Mungkin ikutkan situ mungkin. Kutsi. jadi itu dua sama itu. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Nah, berikutnya. Wa hadha huwa al-qism as-sabi' wal maqtu' dan inilah pembagian ketujuh. Wal maqtu' huwa Sedangkan maqtu sebuah hadis yang maqtu itu adalah ma'udhifa ila tabi'in wa man ba'dahu. Yaitu hadis yang standar kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya. Atba'u tabi'in. Hakada samahu alul ilm. Demikian inilah yang dinamakan oleh alul ilm bil hadis. Alul ilm yang mereka tahu atau paham masalah hadis. Sumya bidalika. kenapa dinamakan hal itu dengan maqtu? Li'annahu munqati'un fi rutbah 'anil marfu. Karena dia terputus dari tingkatan apa marfu wa 'anil mauquf dan terputus dari tingkatan mauquf. Karena mauquf itu berhentinya sampai mana sanadnya? Sahabatan itu. Sedangkan maqtu ini kan dari apa? Sampai tabi'in saja atau di bawahnya. Misal contohnya, ma law kalamu ma law kalamun anil Hasan al-Basri. Contohnya kalau seandainya dinukilkan sebuah kalam dari Hasan al-Basri rahimahul ta'ala fa naqulu anhu hadza atharun mahfuz. Karena Hasan al-Basri tabi'in. Tahu ya? Nah, maka ini asalnya maktu' ini. Maktu'. Atau misalkan asalnya Muhammad bin Sirin. Muhammad, Muhammad bin Sirin, tabi'in bukan ya? Tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Karena maktu'. Paham salah insyaallah ya? Tahu. Wa ma udhifa ila sahabi naw'an. Nah, sekarang kalau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua jenis. Paham ya? Nah, baik ucapan, perbuatan maupun yang semisalnya kalau disandarkan kepada para sahabat itu ada dua jenis. Yang pertama, masabata lahu hukm rafa, yaitu penisbahan yang dia itu tetap memiliki hukum rafa. Paham ya? Nah, itu apa-apa yang disandarkan tapi memiliki hukum apa? Rafa fa innahu yusamma indahum al-marfu' hukman. Yang sering dikenal apa? Lahu hukmur rafa' itu loh. Memiliki hukum rafa' marfu'. Nah, itu yang disandarkan pada para sahabat. Yang pertama. Yang kedua, wa ma lam yasbut lahu hukmur rafa', yaitu penyandaran yang tidak tetap padanya hukum rafa'. Fa innahu yusamma mauquf. Jadi kalau perbuatan sahabat kok tidak ada unsurnya dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian na'am barakallahu fikum tidak memiliki hukum rafa berarti mauquf. Tanya, karena nanti yang memiliki hukum rafa itu ada juga. Seperti misalkan na'am barakallahu fikum hafizakumullah, Nah sahabat ini melakukan na'am barakallahu fikum perkara ini, perkara ini, perkara ini misalkan. Atau ukhbirtu aku dikabarkan. Nah, wah. itu menunjukkan bahasanya enggak mungkin jadi kabari kecuali yang kabarnya Rasulullah itu loh. Paham ya? Nah, aku dikabarkan atau Nuk kunna nu'maru. Dahulu kami diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Rasulullah. ya? Itu walaupun dia tidak menyebutkan Rasulullah tapi mafhumnya dari hadis tersebut yang dipahami dari hadis tersebut adalah apa? Yang merintahkan adalah Rasulullah sehingga memiliki apa? hukum rafa. Apa maksudnya ya, itu ya? Nah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Dulu kami diperintahkan untuk apa? Untuk mengqada' puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Itu berarti kunna nu'maru berarti siapa yang diperintahkan Rasulullah sehingga memiliki hukum rafa di situ. Kita lihat sini, fal atharu lati turwa an Abi Bakrin. Asar-asar yang diriwayatkan dari Abu Bakar, siapa Abu Bakar itu namanya? Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah wa Umar, Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam, asar-asar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar, au an ayyi wahid min sahabat atau dari salah satu dari dari kalangan sahabat nusammiha mauqufah. Kita katakan mauquf. Apa ya? Asarnya mauquf. Nah, ini asar ya, bukan hadis ya. Karena secara khususnya gitu. Secara rinciannya kalau hadis itu kan disandarkan oleh siapa? Rasulullah. Kalau asar pada para sahabat. Nah, atau yang di bawah sahabat, asar. Asarnya sahabat, asarnya tabi'in, asarnya ajba'ut tabi'in, kan itu. Nah. Kata beliau, wahadah wal istilah." Inilah istilah. Wala musyahata fil istilah, tidak ada pertentangan dalam masalah istilah. Perbedaan istilah itu tidak ada pertentangan. Nah, tidak ada perselisihan atau pertentangan fil istilah dalam masalah istilah. Wa illa jika tidak demikian fa innahu minal ma'lum. Maka sesungguhnya termasuk perkara yang diketahui annahu yasihu anta annaqul diperbolehkan kita mengatakan hatta fil marfu bahkan hadis yang marfu anahu mauquf. Wah, bayangkan tuh. Kalau cuma sekedar istilah boleh aja kita mengatakan hadis marfu itu mauquf juga. Mauquf artinya terhenti artinya. Tapi terhenti di mana itu loh? Kan perlu penjelasan, terhenti sampai pada Rasulullah dah. Kalau teman dengan istilah, benar istilahnya? Kalau cuma diistilahkan loh, kalau cuma istilah boleh-boleh aja, yang penting ini kan berhenti juga. Berhenti sama mana? Sama Rasulullah kan bahasa Arabnya berhenti kan mauquf misalnya. Ya, terhenti atau dihentikan sama Rasulullah mauquf. Tapi dengan istilah yang lain, istilah al-hadis yang seperti itu liru Karena al hadis mengatakan kalau sampai kepada Rasulullah namanya marfu, gitu loh, paham ya? Nah, cuman secara bahasa tadi, secara bahasa boleh-boleh saja. Karena beliau, li'annahu waqafa 'inda nabi Ya, wa li'annahu wuqifa 'inda nabi karena hadis tersebut berhenti atau li'annahu waqafa 'inda nabi karena hadis tersebut berhenti na'am di sisi atau sampai samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadzal istilah hadza istilahun wala musyahadah istilah. Tapi ini sekedar istilah saja ya. Dan tidak ada pertikaian atau perselisihan dalam masalah istilah. Kalau teman istilah kan boleh-boleh aja kan istilah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wal ulama qalu fi dhabit fil marfu' hukman. Dan para ulama mereka mengatakan untuk mengenai ketentuan daripada marfu' hukman sebuah hadis dikatakan memiliki hukum rafa' itu bagaimana ketentuannya? Paham ya? Lahu lahu hukum rafa'. Hadis hadis tersebut memiliki hukum rafa' itu bagaimana ketentuannya? Huwa alladhi laisa lil istihad war ra'yi fihi majal. Yaitu na'am barakallahu fikum yang tidak ada enam kesempatan atau tidak ada tempat untuk istihad dan untuk apa? Untuk akal. Eh, laisa lil istihad wa ra'yi fihi majal. Maksudnya tidak ada istihad dan juga Nah, barakallahu fikum pemikiran-pemikiran tentu di situ tidak ada tempatnya. Wa inna ma yu'khad hadan an hanya saja perkara ini diambil dari syariat langsung. Paham ya? Kunna nu'maru ya, bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan. Nah, ini kan bukan karena istihad, bukan pula karena pemikiran atau pemahaman dia, tapi nu'mar diperintahkan. Siapa memerintahkan? Rasulullah ini langsung ini. Nah, marfu memiliki apa? Hukum rafa lahu hukm rafa. Misal contohnya, ma idza haddatsa sahabiyyu an akhbari yaumil qiyamah. Contohnya adalah apabila ada salah seorang sahabat mengkabarkan tentang hari-hari kiamat atau mengkabarkan tentang hari kiamat, awil akhbar al-ghaibiyah atau mengkabarkan tentang perkara-perkara ghaib. Nah, ini seperti ini mungkin enggak kalau mereka dari dari akal mereka? Atau mungkin enggak ini dari ijtihad mereka sendiri? Enggak. Tauqifiyah ini nanti. Fa inna naqulu fi maka kita katakan pada Nah, baru kalau fikum hadis tersebut hadza marfu'un hukman. Ini memiliki hukum rafa. Kenapa? Karena enggak mungkin mereka mengabarkan tentang hari kiamat kecuali sumbernya dari mana? Dari Rasulullah. Karena semua para sahabat udul. Paham ya? Jami'us sahabah udul. Semua para sahabat itu disifati dengan adalah semuanya udah. Jadi kalau misalkan ada eh, nah misalkan ada qala rajulun minas sahabah itu enggak perlu dicurigai. Mesti sikah udah. Qala rajulun minas sahabah. Paham ya? Walaupun kelihatannya majhul kan kelihatannya. Tapi jahalatus sahabah itu la Jahalatus sahabat dalam artian ketidakketahuan atau tidak disebutkan namanya para sahabat itu enggak masalah. Kenapa? Li'anna as-sahabah kulluhum udul. Paham ya? Karena para sahabat semuanya memiliki sifat adalah ini. Terkadang ada kan ja'a rajulun as sahabah qala rajulun min ansar. Siapa rajul ini siapa? Enggak perlu dipertanyakan sudah. Paham ya? Karena sahabat semuanya apa udul tadi semuanya. Mau salah ya? Nah, semuanya udul memiliki enam sifat adalah. Kita lihat sini. Bi'annahu eh, majal. Karena untuk masalah penyebutan tentang hari kiamat dan juga kabar-kabar tentang alam ghaib itu tidak ada istihad, tidak ada majal, tidak ada tempat untuk istihad di situ. Wa kalau law anna sahabiyah. Demikian juga kalau seandainya ada salah satu sahabat fa'ala ibadatan, dia mengerjakan sebuah ibadah lam tarif sunnah. Tapi ibadah yang dia lakukan itu tidak datang dalam as-sunnah. Dia terang-terangan enggak ada itu loh. Lakulna hadza aidan marfu'un hukman. Bisa jadi ini juga kita katakan apa marfu' secara hukum. Buktinya enggak ada pengingkaran situ. Bisa jadi itu Rasulullah mengikrarkan itu, membolehkan itu. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Nah, satu lagi, wa masalul lidzalika mereka mencontohkan tentang hal itu bi anna Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib salat salatul Nah ini perhatikan, perbuatan Ali bin Abi Thalib, nah beliau salat di ketika salat khusuf, salat gerhana, Fikuli kulli salah satu ruku'at. Setiap kali satu rakaat itu adalah tiga ruku'. Beda kan tadi? Beda kalau kita berapa ruku'? Yang kita ketahui dua ruku'. Ma'an nasunnah padahal di dalam nasunnah zaat di ruku'ain. Datang dengan dua ruku' Fikuli kulli pada setiap rakaat. Ya, walaupun ini yang benar ya. Tapi tetap kita mau tidak mau membawa yang benar. Wa qalu mereka mengatakan hadza la majalan ra'yi Yang seperti ini perbuatan Ali bin Abi Thalib itu melakukan hal tersebut itu pada asalnya tidak ada tidak ada majal, tidak ada tempat untuk bermain dengan akal. Ya berdasarkan akal dia. Walau mungkin fi dan tidak mungkin juga apa? Dikatakan itu istihadnya dia. Nah, li'anna ada rokaat amrun tauqifi. Dikarenakan mengenai jumlah rokaat itu adalah perkara yang tauqifi. Perkara tauqifi itu perkara tauqifi adalah perkara yang tidak apa? Tidak dibangun kecuali dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Nah, maka tauhid itu ada perkara yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya tadi minat dalil, butuh pada dalil. Minat kitab awis sunnah, butuh kepada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Falaula anna 'inda Ali bin Abi Thalib ilman. Kalau seandainya tidak ada di sisi Ali bin Abi ilmu bihadza tentang mengenai perkara ini, ma shalla salat rukuat. Niscaya beliau tidak sholat dengan tiga rukuk fi raka'atin wahidah dalam satu rakaat. Fahadah marfu'un hukman bisa jadi ini dikatakan marfu' secara hukum. Li'annahu la majala lil istihad fihi karena tidak ada kesempatan, tidak ada tempat untuk beristihad di situ. Paham maksudnya ya? Naam. Wa kadzalika idza qala sahabi, demikian demikian pula apabila ada salah satu sahabat berkata, minas sunnah kada wa Termasuk bagian dari sunnah seperti ini. Nah, ini enggak mungkin para sahabat bikin sunnah sendiri. Berarti menunjukkan bahwasanya sahabat itu mengambil dari siapa? Rasulullah. Minas sunnah kada, termasuk dari sunnah seperti ini. Fa innahu marfu'un hukman, kami memiliki hukum rafa'. anas sahabiyah karena para sahabat atau Karena sahabat itu idza qala minas sunnah, apabila dia mengucapkan termasuk dari sunnah, fa innama yakni bihi sunnah rasul. Maksudnya itu. Jadi ingat, bukan sunnahku tapi sunnah Rasul. Sehingga perlu diperhatikan dalam hadis itu fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ini jangan dilihat sunahnya per individu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa? Dan sunahnya para khulafa rasyidin yang mengikuti sunnahku. Kami ya? Harus sepakat semuanya mengikuti sunnah Rasulullah. Berarti kalau ada salah satu khulafa rasyidin membawa sunnah yang baru, yang berseberangan dengan sunnahnya Rasulullah, maka itu mungkin sumbernya izdihad dan semisalnya tinggalkan. Berarti maksudnya ya? Nah. Kan kita kan harus mengikuti sunnahnya para khulafa rasyidin. Nah. Tapi menyelisih dalil ataukah tidak? Menyelisih syariat ataukah tidak itu? Jadi makna itu pahami ya maknanya. Ya. Maknanya adalah sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mencocoknya apa? Yang mencocoknya dengan syariat Rasulullah. Barulah kita ikuti. Nah. Kita lihat sini fa inna ma ya'ni bihi sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam ka qauli Abbas seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Disuruh dengan al-habr. Habr tinta atau al lautan, lautan ilmu. Beliau juga mufassir sahabat, ahli tafsirnya sahabat dan beliau juga termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak di antaranya siapa? Ibn Abbas ini. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan bagus sekali dan mudah dihafal. Al-muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah tanyali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal hudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Naam. Orang-orang yang paling banyak meriwayatkan asar masih meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kemudian berikutnya Abdullah bin Umar. Kemudian berikutnya Anas bin Malik, Kemudian berikutnya Al-Habr yaitu Abdul bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian kemudian Zaudatul Nabi yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Apa itu ya? Al-Muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanyalihi bin Umar wa Anasun wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa Zaudatul Nabi itu. Itu pantun mengenai apa? Yang meriwayatkan athar yang paling banyak. Nah, maksudnya meriwayatkan hadis. Kakoni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Hina qara al-Fatihah" ketika beliau membaca surat Al-Fatihah di salatil jenazah wa jahara biha. Ini berarti ini. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah dan mengeraskan bacaan itu, qala ta'lamu annaha sunnah. Agar kalian mengetahui bahwasanya surat itu adalah sunnah. Aul ya'lamu annaha sunnah. Agar apa? Nah, agar mereka mengetahui bahwasanya itu adalah sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tidak masalah, enggak ada larangan tidak mengurangi juga tidak mengurangi juga apa? Nah, kesempurnaan salat jenazah. Wa kama qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na'am barakallahu fikum. Anas bin Malik kunyahnya Abu siapa? Abu Hamzah Anas bin Malik dijuluki dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun itu. Naam. Minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah idza tazawwajal bikru Idza al bikra ala sayyib. Nah, apabila seorang itu menikahi gadis nah Naam barakallahu fikum, maka dia berhak daripada ketika menikahi apa? Menikahi janda maksudnya tidak tazawwaja al-bikr al-sayyib maksudnya apabila orang itu menikahi nah gadis eh, melebihi dalam artian menikahi gadis kemudian tidak menikahi janda, apa bedanya? Aqama indaha sab'an. Nah, ini bedanya. Maksudnya itu maksudnya apabila orang menikah dengan gadis, maka dia tinggal di nginap di rumahnya itu adalah tujuh hari sabaan. Nanti kalau kalau kalau janda berapa? Berapa hari? Tiga hari kan? Tiga hari itu. Fahadah wa amsaluh maka seperti ini dan misalnya yakunu minal marfu' hukman. Bisa jadi seperti ini dikatakan marfu' secara hukum. Li'anna sahabiyya la yudhifu sunnah illa ila sunnatir rasul. Karena yang yang namanya sahabat atau para sahabat tidaklah menyandarkan sunnah itu kecuali kepada sunnah siapa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami. Terkadang hadis itu ada yang marfu seradatnya, ada yang aslinya tidak marfu tapi memiliki hukum rofa sesuai dengan kajarnya Wa minas sunnah kata wa kata Seperti itu contohnya. Nah, barakallahu fikum. Atau kunna nu'maru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti serta direnungi bersama barakallahu fikum bahwasanya ilmu mustalah al-hadis itu termasuk ilmu yang mulia yang mana seorang ketika memumpuni dan juga mengetahui serta memahami isi kandungan dari ilmu tersebut akan bisa mengetahui mana hadis yang dhaif dan mana hadis yang hasan serta hadis yang sahih barakallahu fikum dan juga hadis yang maudhu' dan yang semisalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.